Qultu wa hadha dhikru ma yarju ilayhi min al-abwabi ikmalan Min dhalika rubu al-ibadat bi kamalihi kal wudu'i wal ghusli fardhan wa naflan wa maskil khuffi fi mas'alatil jumu'i idza musihal a'la wa huwa tu'id فينزل البلد إلى الأسفل والتيمم وإزالة النجاسة على رأي وغسل الميت على رأي والأواني في مسألة الدبة بقصد الزينة أو غيرها والصلاة بأنواعها فرض عين وكفاية وراتبة وسنة ونقل مطلقا والقصر والجمع والإمامة والابتداء وسجود التلاوة والشكر وخطبة الجمعة على أحد الوجهين والأذان على رأي وأداء الزكاة واستعمال الكلي أو كنزه والتجارة والقنية والخلط على رأي وبيع المال الزكوي وصدقة التطوع والصوم فرضا ونفلا wal iktikafi wal haji wal umrah kadzalika wat tawafu fardhan wa wajiban wa sunnatan Kuntu ngucap sapa ingsun Imam sapa Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti wa hadza utawi iki iki madkur wa hadza utawi iki iku zikruma penuturune barang yang diungkang balik nilai ilaihi maring ma minal abwabi nyatane piro-piro bab ikmalan kelawan kemblengan kelawan global jadi yang sudah kita baca kemarin itu adalah e, masalah-masalah yang kembali kepada hadis innamal a'malu binniyat ikmalan secara e, apa secara global belum di diperinci-perinci nanti bahwa kita akan mencoba untuk membaca perinciannya itu seperti apa nikah <clears throat> saking mengkono-mengkono mayat cuma ilaihi minal abwab idmalan rukul ibadati utawi seperpate biro-biro ibadah bikamalihi kelawan sampurnane rukul ibadah kal i koyo wudu wal usli lan atus farton kang eh, farton eh, ing dalem kefarduane wa naflan lan sunatane wa masil kufi lan musab opo eh, sepatu musab mizah lan nah, musab sepatu fi mas'alatil i ing dalem permasalahannya jurmu uh, eh, al jurmu bahwa qida'un yulbasu fawqal qida'i al adi jurmu itu adalah apa uh, sepatu yang dipakai di atas sepatu sepatu kaos kaki ya kaos kaki tidak ujul basu fawqal tidak al adi sepatu atau sesuatu yang dipakai di atas e, sepatu yang umum jurmu Ida musiha nalikane dan dan usap opo al a'la bagian kang syukur of oh, utawi masful a'la iku pun lemah bayan zilu mongko apa mongko Rusul tipu abor Satu opo alba lalu Biro-biro debu Hilal asfali Rangkang isor Kalau basu uh, kaos kaki hanya atasnya saja itu ada yang mengatakan do'if karena debunya akan jatuh kepada yang di bawahnya Wataya Watayamumi lantayamu wa izalatin najasati lan buang najis ala rohin ngatase pendapat siji Wawas ghaslil mayyiti lan ngudusi mayit ala ro'si ing saya pendapat kangune wal awani lan piro-piro apa ina al awani jamun ini wadah piro-piro wadah fi di dubba au dibba di dalam permasalahan ini eh, wadah-wadah si Dikait kok uh, eh, apa dubba itu hewan Dewan melata kau kaya apa? Biawak, biawak, biawak. Because tizi nanti kelawan sejur hiasan. Awai ghairiha utawa sa'liani zina. Jadi memakai uh, wadah, memakai uh, apa ya? tempat tempat sesuatu yang terbuat dari kulit biawak dengan tujuan untuk hanya sekedar hiasan atau selain hiasan wasolati lan solat bi anwa'iha kelawan biro-biro macamnya solat fardu ainin kaya solat kang fardu ain wa kifayatin lan solat fardu kifaya wa ratibatin lan solat sunat rawatib wa sunnatin lan solat sunat wa naflan lan solat sunat mutlakon kan mutlak wal qasri lan wasa salat wal jam'i lan ngumpulna salat jama' wal imamati lan dadi imam wal iktida'i lan dadi makmum wa sujudi tilawati lan sujud tilawah wa syukri lan syukur wa khutbatil jum'ati lan khutbah jum'ah ala ahadil wajhaini ngatasi salah sisi pendapat loro wal adhani lan adhan ala ro'in ngatasi pendapat kang liya wa ada izakati lan awi zakat wastikmalil khuliyi lan gai hiasan au zihi utawa nyimpen hiasan wa tijaroti lan dagang wal kuniyati lan barang kang den sesuatu yang bisa kita miliki wal kola totilan barang kang campuran ala ini ngatasi pendapat kang siji wa bai'il mali zakawi lan ngedol bondo kang zakat wa shadaqati tatawwu'i ilan zakat sunnah shadaqah eh, tatawwu sunnah wa sawmi lan puasa fardhon <clears throat> fardhon dalam kefardhane wa naflan dan kesunahane wal itikaf lan itikaf wal haji lan haji wal umrah lan umrah jika kaya mengkono-kono haji lan umroh wa tawaf lan tawaf fardhon dan fardu wa wajiban lan wajib wa sunnah lan sunnah. Wa tahallul lan tahallul lil muksiri kasi wong kang ringkes haji lan umrah wa tamatu lan tamatu ala ra'yi saya mendapatkan siji wa mujawazatil miqati lan melewati miqat wasailan sa'i wal wuquf ilan wuquf ala ra'yin atas pendapat yang suci wal fida ilan tebusan wal hadaya lan biro-biro hadiah wa toha lan biro-biro hewan kurban fardhan dalam fardhane wa nafsan kesenane wa nuzur ilan biro-biro nadar wal kifarat ilan kifarat wal jihad ilan jihad wal ishq ilan merdekno budak wa lan tadbir wal kitabah lan kitabah perjanjian wal wasiat lan wasiat wan nikah lan nikah wal waqaf lan waqaf wasairil kurbi lan sekali ini biro-biro ibadah kang iso bimakna tawakufi husuli tawabi lawan maksud makna lawan maksud uh, eh, ngetekno hasilnya ganjaran ala qasdit taqarrubi ngatasen jo marakaken biha kelawan uh, at-tawab ila Allah taala marang Gusti Allah taala wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono mazkur sing iku mau ibadah-ibadah yang harus di diniati nasrul ilmi utawi nyebarno ilmu takliman lawan mulang wa ifta takliman krono mulang wa an lan krono awe fatwa wa tasnifan lan krono wa tasnif bagi-bagi ngarang wal hukmi lan hukumi bainan nasi antara ni menungso wa iqamatil hudud lan ngedegno hud ngedegno had hukum-hukum Wakul kullu malan saben-saben barang wa langsa malan saben-saben barang nah, wa kadzalika nasrul ini, wakul atau pe nasrul wakul kullu malan saben-saben perkara ya ta'atahu kan pepari hu opo opo al hukamu biro-biro ahli hukum biro-biro hakim walwilatilan penguasa wa tahammul syahadati lan nahru syahadat wa ada uhalan lakoni syahadah bal yasri bari lumaku opo dari kamu konon niat ila sairil mubahati marang sekali-kali biro-biro ibadah kang mubah Ida kusida Nalikane dan sejo biha kelawan Nah, ibadah kang mubah opo at-taqwa taqwa alal ibadati ala ibadah awit tawasuli utawa amri tumuka ilaiha marang nah, ilaiha marang mubaha kal akli kaya mangan wan naumi lan turu wa kisabil malan golek duit wa ghairi dzalika lan sa'jane mungkono-mungkono nah, al aklu wan naum wa kisabil mal jadi bahkan niat itu juga berlaku pada ibadah-ibadah yang mubah seperti makan, tidur, boleh duit dan sebagainya. Kalau diniati ya nanti apa akibatnya implikasinya itu bisa masuk kategori ibadah. Wa kadzalika koyo mengkono-mengkono al-aqlu wan naum wa kisabul mal an nikahu tawi nikah wal wat ilan jima ila kusita nalikani den sujo bihi kelawan jima Atau kelawan nikah Opo iko matu sunnah Ngelakoni kesunahan Awil ikfafi utawa ngerokso saking Opo berkoro kang haram Kang haram Ifah Jadi nikah jima Kalau memang diniati untuk iko matu sunnah Menjalankan sunnah Rasul malam Jumat itu juga kalau diniati uh, eh, ikomat sunnah itu nanti bisa masuk ke dalam ibadah au eh, au tafsilil waladi nah, oh jima niate ngasih anak kayak anak asol ini kan kang soleh aku tak jimak mugo ngasih no bab nunggu cukup hamil terus no anak soleh niatnya no niatnya hanya sekedar eh, aku tak nuruti bojoku cek foto enak eh yo ini enak tok tak oleh oleh ganjaran nih Siril hmm. taksiril umati yang no umat jadi lek eh, apa mau jima iku niatnya paling enggak iki ikbab pertama ini nah tu sunnah lakoni sunnah Kau reksa so saking perkara kang haram gak cuma gak kuat akhirnya kan berbuat macam-macam so iya, iya. hasil lain mana itu sing terakhir tafsiril ummah akhirnya no mati kanjeng nabi Wayan dari julan dadi perinci-perinci lan dadi jrempeh Bidalika dalam mengkono-mengkono niat opo ma barang layu sokan orang neten itu opo ma minal masa ini nyatane biro-biro masalah dan semua kegiatan semua ibadah eh, termasuk tadi itu mubahas suatu yang mubah itu kalau memang diniati itu akan berbeda ketika tidak diniati atus atus le atus toyo ya, kalau ikan ganjaran masih dipeset yo oleh bersisa karena mandi al ghusl itu kan termasuk ini nanti al adat kebiasaan semua orang melakukan yo Kristen wong Hindu sakjane yo padha aja kan gak tinggi hati mungkin itu kalau Islam wa mimma lan iku setengah saking barang tak kulu kang mlebu fihi nah, wa mimma lan iku setengah saking barang tak kulu kang mlebu fihi ing dalem ing dalem niat minal ukuti nyatane biro-biro akad nah, begitu juga ibadah-ibadah yang yang di dalamnya ada akadnya seperti jual beli, gade dan lain sebagainya. Wa padane ukul karena ya til koyo kaya niate apa baik jual beli jual beli lek diniati apa ya apa jadi ibadah nah, wal hibah ilan hibah jadi memberikan sesuatu niatnya hibah wal waqofilan wakof nah, wal qordi itu, eh, Nyilihakan, meminjamkan kor Wat diman lan diman Menanggung sesuatu Wal ibro lan bebas no utang ibro'ah Wal iwala lan iwala no utang Wal ikola Apa ikola itu memutus Memutus akad itu namanya ikola wal wikala lan wikala wa tafwidil qada'i lan hukum wal ikrar lan ikrar wal ijarati lan ijarah wal wasiyati lan wasiyat wal hibki lan apa tidak no buddha wa tafwid lan tafwid wal lan kitabah perjanjian-perjanjian notari dan lain sebagainya wa tolaki lan tolak wal khulu'i lan khulu' nah, tolak itu sing ini Pak wong lanang khulu atas permintaan uh, pihak istri menyekulu. khulu warroj'ati lan rujuk warroj'ati rujuk wal ilahi lan apa sumpah sumpah wal ilahi lan sumpah wal zihar lan bihar. wal aiman lan biro sumpah wal qadhafi lan apa nuduh qadhafi wal amanilan aman mencari apa meyakinkan bisa dipercaya dijanji mengumpulkan orang banyak bahwa saya ini orang yang bisa dipercaya itu kalau diniati baik nanti ya akibatnya juga baik watal kululan masing eton halimani fiha ing dalam eh, apa mau ukut fiha ing dalam ukut fi kinayati ing dalem sakliyane indiran. sindiran masa ini ing dalam biro biro masalah syatta kang apa syatta kang akeh kakostilah disorihi Goyo necolapan kang jelas apa maksudnya Kos lafis disorihi dari maknahu mengucapkan sesuatu tapi maknanya memang jelas wa niyatil maqudi lan niyate wong kang den akad alaihi ing atase maqud fil mabi'i ing dalem dol wa tamani lan rego wa wa audil khuluhi lan apa ganteni khulu wal mangku hati lan wong wadon kang dinikahi wa yaqulu lan lebu fi bai'il mal ing dalem apa atul Bondo bondongan riba wa kulu fi bai'il ma'ir riba hmm. oh wa yadkhulu fi bai'il mal ar-ribawi wa kulu lan lebu hingga lemiku mau niat hmm. oh, Wa kulu lan manji opo niat fi bai'il mal ar-ribawi dalam atol pondok kampung Toriba wa nahi lan padane ma eh, bayul mali ribawi wa bin nikah hilang ing dalam nikah idnawa lamon teniati opo ibnu malau hati batola oh wa bin nikah hilang ing dalam nikah ida Ida nawa nalikane niat sopo sapa kang nikah ma ing barang lau soroha lamun tadi jelas bini kelawan ma batola mongko batal opo opo nikah jadi kalau nikahnya itu niatnya nggak jelas yo kita itu batal secara apa secara niat itu nggak nggak boleh seperti itu Wafil fil silan lan apa niat ing dalam babi kisos Wafil qisas silan dalam kisos fi masa nah wafil fil silan ing masalah lan lebu apa niat ing dalam masalah kisos fi masa ila ing dalam jero-jero masalah katiratin kang akeh. Minha iku setengah saking masail katiro Tamjizul amdi utawi bedakno nomat uh, eh, apa mateni kang sengaja wasibihi lan uh, eh, sebadane uh, eh, al-abdu jadi nanti kalau dalam bab itu kotlul amdi dan shibul amdi nanti beda beda hukumnya minal khotai saking keluputan wa minha lan iku setengah saking masail kathira Ida Ida kutila Nalikane tempateni sopo alwakilu wong kang makilakan fil kisosi dalam kisos In kosoda lamun nejo sopo kang mateni kotla kotlahu ing mateni ing mateni itu mau alwakil anil muwakali saking wong Ten wakilakan au lalu to mateni sopo kotil hu ing ing ing alwakil bisahwati nafsihi kelawan syahwati awak dewe ewo ngamateni wafir firridati lan ing dalam hukumi hukang murtad wafis fisarqati ing dalam nyolong tima ing dalam barang ida akoda Nalika njupuk nalikane nalika sapa wong kang nyolong alatil malahi ing apa piro-piro alate dolanan alat-alat musik sing gak ana itu nanti juga dihukumi because di kasriha kelawan sejo merusak alatil malahi wa ishariha lan uh, apa mashuratan apa ngenalno alatul malahi au bikosti sarokotiha atau kelawan jonyolong di alatul malahi di mencuri eh, mencuri barang-barang alat-alat yang tidak ada faedahnya itu kalau niatnya memang untuk merusak atau niatnya sebaliknya hanya rusak biar nanti tambah orang tahu semua kalau alat ini ada au bikosti sarokoti atau atau niatnya itu hanya untuk mencuri saja itu beda niatnya nanti wafi malani dalam barang wadah kola wadah bulu lima dan seterusnya atau kepada tadbulu tadi yang itu masuk ke dalam ida akoda da'in wa fimala ing dalam perkoro ida akoda nalikane ngalap sopo ada inu wong kang wong kang mutangi malal eh, apa ini macam macamnya apa wong kang temutangi mudayan atau almadin malal mudayan mutayyana mutayyanuna malal mutayyan la ala suwab au malal matin tidak juga ing bondone wong kang den utangi til istifai kelawan sejo istifa nyaur utangi jadi kalau saya mengutangi seorang kemudian yang diutangi itu nggak mau mengembalikan hutangnya itu boleh diambil tapi itu bukan mencuri dengan catatan niatnya itu mengambil haknya istighfar awis saroko atau niatnya habis tak colong aja wong tak gelem wong itu beda meneh bala yukto umum orang den hukumi fil awali ing dalam perkorokan awal jadi kalau niatnya itu istighfar mengambil haknya mengambil hutangnya itulah yukto tidak bisa dihukumi wa yukta ulan dan hukumi fitrani dalam perkara nomor loro apa mau nyata nyolong saroso tak colong ibu kena hukum mencuri wa fi ada idaini lan mlebu apa niat ing dalam apa bayar utang Walau kana mongko lamun ono alaihi ing atase wong kang beni utang uh, mudayyan au al-madin opo sainani Falau kana mongko lamun ono alai <clears throat> alaihi ingatase atase wong kang e, duweni utang Opo dainani utang loro banyak utang lirajulin marang wong siji bi ima kelawan salah sijine utang loro e, kana فلو كان عليه دينار لرجل بأحدهما رهن apa rahnun apa rahnin kate Ba'adda mongkon kali sopo wong kang duweni utang ahadu ahadahuma ing salah sijine utang loro dainane iku mau wana walam niat sopo wong kang utang bihi kelawan bihi kelawan uh, eh, bihi kelawan nekani bayar utang iku mau dainar romni ing utangi kadean in sorofa mongko bali opo utang ilaihi marang wong kang utang mau wal utawi kaul iku kau fi niyatihi jadi hukumnya itu kau fi niyatihi kembali kepada niatnya itu apa kalau punya utang dua kemudian juga e, dia punya gadai kemudian salah satu itu di di apa dibalik utangi itu tergantung ucapannya e, tergantung niatnya niatnya itu membayar hutang atau membayar gadainya itu Wafil fil luqatati ing dalam barang temuan til hifti lawan sejong apa ngrekso kalau menemukan sesuatu niatnya itu diambil diamankan tapi niatnya untuk menjaga au at-tamliki au biqasdil tamliki utawa niat e, miliki jadi kalau menemukan sesuatu itu bisa ada dua niat niatnya hanya untuk mengamankan kemudian nanti kalau ada yang memiliki barang barang teman tersebut dikembalikan itu apa-apa tapi kalau nanti at memiliki itu ada syarat-syaratnya nanti setelah diumumkan sekian hari satu kali dua kali tiga kali dan seterusnya itu nanti bisa jadi hak miliknya tapi sekarang kan sudah ini sudah zamannya itu sudah zaman globalisasi ya. menemukan sesuatu di sebano ning apa ning Facebook ning WA ning apa Twitter dan sebagainya mungkin banyak yang yang merasa memiliki sama di sini kan kau ono lagi orang-orang tuh eh sopo sih kehilangan duit jadi gampang Wasimalan hingga lembaran lau aslama lamun apa lamun mislamakan sapa wong nikahi maksudnya aslama ala aksin min ala aksarin min arba'in wa malan ing dalam barang lau aslama lamun ngislamaken lamun nikahi sapa wong ala aksarin ngasai kang luwih akeh min arba'in saking papat nah, nikah lebih dari empat itu tergantung niatnya juga Fakola mongko ngucap sopo wong kang nikah Masahtu nikaha hadihi Masahtu wako Ngapus wako Batalakan sopo ingsun nikaha hadihi Ing uh, nikahi iki wadon Misalnya lebih dari empat tapi Nikahi iki tak gawe tulinan tak hapus nikahi Fa innawa Mongkolamon niat sopo Sopo kang nikah bihi kelawan nikah at-talaqa ing talak kana mongko ana apa apa talak ana iku takyinan dadi netentuaken dadi memutuskan likhtiyarin nikahi marang eh, milih e, nikah kalau niatnya tolak itu nanti jadi bingung apakah itu nikah sungguhan atau hanya sekedar pura-pura untuk ditolak ditalak wa inna walam niat sapa kang nikah al ing pisah au atla kau nolak sopo kang ingkang humila mongko den mungkinaken ala tiaril firaqi ngatase milih firaq wa fi malan ing dalem barang lau lau waqa'a lamun wati sapa wong lamun apa wati jima sapa wong amatan ing ama apa budak bi syubhatin kelawan syubhat wa huwa hale utawi man iku ya dunnuha nyono sapa man ha ing amma buddha zaujatahu ing bojone wong al qurrata kang merdeka salah salah sangka menggauli seseorang, menggauli Buddha dan dia menyangka, mengira bahwa Buddha itu adalah istrinya yang bebas, istrinya yang sah itu juga beda lagi tapi yuk kau nolong zaman saya kau no aman fa walada mengkosune sune anak eh, eh, peristiwa itu mau muncul melahirkan menghasilkan anak yun tu ten akad sopo anak harron anak kang merdeka jadi misalnya eh, saya sendiri gak ono budak ya. menggauli budak kemudian tapi dia dia mengira yang digauli itu istrinya kemudian melahirkan anak maka anak itu termasuk kategori anak yang merdeka karena salah ini salah sasaran oh. Ini kan menjelaskan pentingnya niat. inna a'malu dunia Tapi yo ya koyo ono wong Ya mungkin mungkin terjadi zaman dulu. Wa fi malam lebu konyat ing dalam perkara lau ta'ato. Lamun eh, dadi maringi opo ma Bila syai'in ing lakoni perkara mubahin kang mubah lau kademannya itu juga berlaku bagi berlaku pada sesuatu yang Bila eh, syai'in mubah sesuatu yang kalau dikerjakan itu hukumnya mubah Wawa hale utawi wong sing lakoni ku mau Biklu syai'in mubahin wong kang lakoni sesuatu yang mubah Iku yakta itu uh, eh, ini sopo wong adama halihi ing ora ono ing ora anane halale halale apa mau perkara kang mubah Kaman kaya wong, contoh nih Jadi melakukan sesuatu yang mubah Tapi yang punya istikat eh, Yang mubah itu tidak halal Contohnya man wato'a imro'atan yaktaqidu annaha ajnabiyya Kaman kaya dene wong wato'a kang jima sopo wong imro'atan wato Ya tak itu kang yakin kang yakin sapa man annaha sunna imro'ah iku ajnabiyatun. Wong wadon yo Padahal yang dikauli itu istrinya sendiri tapi dia punya keyakinan atau menyangka bahwa yang digauli itu adalah orang orang lain wa annahu zanim biha hati-hati hati-hati lek jima jima kau bayang no wah ini dari Ratnasari itu ada tapi ini masih simpang siur apakah yang yakta itu itu bisa di dikategorikan ya apa ya atau kalau berhayal saja itu gimana kan tidak yakin permasalahannya di kaidah ini kan yakta itu anaha ajnabiyah kalau hanya berfantasi tapi ya jelas itu beda hukumnya nanti mungkin bisa termasuk si buhut zina menyerupai zina tapi kalau memang yak, yakin wah ini iki wong liya iki iki itu bojoku tapi bojoku wis kadrung itu hukume hukume apa annahu zani biha Wa idza hiya mungko lamun ana utawi imro'a iku halilatuhu eh, apa halilah halilah iku wong sing nyela-nyelani misalnya si A itu cerai dengan si B kemudian untuk bisa uh, rujuk lagi itu harus ada alilah harus ada orang yang pernah menikahi atau dinikahi agar bisa kembali lagi kepadanya itu yang alilah Au matai utawa mateni maning wong man ing wong kang negosa tentang yakini sapa manhu ingsun neokang kang den pateni iku maksuman hmm. yakini maksuman ing wong kang den reksa orang-orang yang merdeka itu nggak boleh dibunuh Fabana mongko pertelo annahu suhune um, qatil wong kang mateni maksum iku yastahiku halal dadi hak berarti halal opo damuhu kepiye ya, Kotil au atlafa utawa pindah no wong nyimpen sapa malan ing bondo liwelihi kabeh liang liyane man babana mongko petelo apa milkuhu milike man Kala dawu sapa asyai izzuddin Syekh izzuddin Yajri lumaku alaihi saya hadis iku mau hadis al a'malu binniat. Apa hukmul fasiki hukumi wong kang fasik li qiraatihi krono maksiate wong kang fasik Allah ing saya Gusti Allah taala. Li annal adalata tunai keadilan iku innama suritat angin pestine den saratakan opo adalah Sula supaya hasil opo koto kepercayaan bisik kihi kelawan kejujurane mau kejujuran yang kang fasik wa ada il amanati lan nekani amanah wakot in khoromat lan teman-teman wis nyimpang opo koto kepercayaan bidzalika kelawan mengkono-mengkono eh apa iku mau jaraatihi ala Allah lan kono maksiat li jaraatihi krono oleh maksiat wong kang fasik birtika bima lawan lakoni barang yak taki duhu kang yakini sapa fasik bu ing kabirotan iki dosa kang gedhe Kala dawu sapa sapa-sapa iki kok ana La'ana suwab as Zudin Qala tahu sopo Syekh Zudin Wa amma mafasidul akhirati Ono pun ta'i biro-biro perkara kang rusak akhirat Fala yu'adzabu mungkoratin Azab opo mafasidul akhirat Kau kang lakoni kerusakan akhirat Takdi bazanin kelawan Siksone wong kang zino wala qatilin lan ora kelawan siksane wong kang mateni wala akili malan haruman lan ora kelawan siksane wong kang eh, apa eh, mangan bondo kang haram jadi orang yang melakukan sesuatu yang merusak urusan akhirat itu tidak bisa dihukumi tidak bisa dihukumi li'anna azab al-akhirah alasannya ini li'anna azab al-akhirati krono suhuni siksone akhirat ikumur mur tatabun den apa ten apa tertib ten urut-urutatan ala tar ala taraktu bil mafasidi ingatase urut-urutane kerusahan bil ghalibi ing dalam kapra kaprae kama koyo dene barang anna tawabaha stuhune ganjarane perkara akhirat iku murtabun den tertib den urut-urutaken ala taraktu bil masalihi ingatase urut-urutane kebagusan bil ghalibi ing dalam Eh, kaprai umume globalipi garap umume Kala dawu sopo Syaihuddin wa zahiru tawi kang zahir kang jelas annahu sunne kelakuan ikula yu'adzabu oratin ten sikso ten kang lakoni akhirah Takdi baman kelawan siksone wong irta kaba kang lakoni sopoman man rotan iku sopang sopang cilik di ajli jaraatihi krono arai maksiate man kil hormati lan rusak keharuman bal adaban balik kelawan sikso mutawasiton kang sedengan sorry roti antarane dosa kang cilik wal kabirati lan dosa kang dosa kang gede. Jadi kalau urus-urusan akhirat itu sulit dihubungi. Alasannya ya ini karena e, siksanya itu tergantung kepada perbuatannya. Begitu juga pahala. Pahala itu tergantung juga perbuatannya. Wa aksu hadza utawi sakwali iki perkara e, mafasidul akhirah man utawi wong tapi berbeda dengan urusan akhirat ketika man waqawa ajnabiya wa aksu dzalika utawi sakwalene mengkono-mengkono mafasidul akhirah man utawi wong waqa'a kang jima sopo wong ajnabiya tan wadon liya wa huwa hale utawi man iku dunuhan eh, apa ya dunuhan nyono sapa man ha ing ajnabiya halilatan ing halilah lahu katwe man berbeda dengan ketika orang yang menggauli orang lain tapi dia menyangka bahwa yang digauli itu adalah halilah lahu katwe man layur layar kita rotabu rotabu layar tarotabu orang dan urut-urutakan alaihi ngatase man watawa ajnabiyatan wa huwa yadunnuha halila opo syai'un opo syai'un minal ukubat opo syai'un duso minal ukubati saking biro-biro ancaman wal mu'akidati lan biro-biro opo mu'akidat Sikso al tabati kang den urut-urut ala zani ngatasé wong kang zina itibaron lawan itibar biniyatihi lawan yateman wa maksodihi lan maksud tujuan man intinya segala sesuatu itu kembali pada niatnya nah, Man watawa ajnabiyya wa huwa yadhunnu halila lahu la yumtat la yatarattabu alaihi syai'un min al-uqubah. Wa tadkhulu lan lepu apa aniyatu niat aidon halimani fi asiril inabi. Nah, niat itu juga masuk pada asir. Asir itu apa? Jus. Jus anggur fi asiril inabi ing dalem apa jus itu apa basa Jawa ne asir asir jus nah itu jus jus jus Al-Qur'an itu jus Pak Alan itu jus nah jus buah nah wa tadkhulu laman apa alnia dunya daitun alimani fi asiril inabi baik jus iku yo ya mlebu apa eh, niat juga berimplikasi berpengaruh di situ because bikostil kuliah lawan uh, eh, tujuane apa uh, nyimpen nyimpen nyimpen kuliah wal khomriyah lan tujuan gaya khomer ngejus apa ae lek tujuan iki disimpen awet itu gak masalah. Tapi itu jadi cek dari komer jadi memabukkan itu juga kelakuan atau perbuatan membuat jus itu ada ada akibatnya sendiri. Lek niate kita jus awet, simpen gak masalah. Tapi lek niate kita baik jus jadi apa homer jadi memabukkan. itu yang beda lagi mungkin yang pertama itu enggak enggak kena dosa tapi yang kedua kena dosa karena niatnya untuk menjadikan homer sedangkan homer itu kan haram wafil hajri lagi dalam minggat minggat melarikan diri baik itu laki-laki atau perempuan meninggalkan rumah itu namanya uh, hajat tinggal-tinggal Fauqo salah sati ayam pokok salah sati ayam Sa melalui telu Telu dino Ba innahu mongkostune hijrah iku mau Apa minggat Iku haramun Haram in koso dalam menejo sapa wong al hajaro ing ingga jadi aku metu teko omah niate iku minggat lebih dari tiga hari itu yo ya, haram tapi lek metu ke omah aku tak golek ilmu padahal sedang ini sedang terjadi uh, problem terjadi masalah wis aku tak mondok ae lebih dari tiga hari tapi niatnya mencari ilmu itu ya nggak masalah tapi niatnya niat aku tak minggat aja meskipun dalam proses e, minggatnya aku boleh ilmu tapi niatnya aku minggat yo dihukum minggat wa illa fala eh, wa illa lalaman ora ora ora niat eh, wa illa laman ora wa illa wa illa wa inna namun orang nejo minggat pala mongko orang haram nyate gak minggat juga haram masih telung puluh dino nyate boleh ilmu nah. nyate minggat lari dari tanggung jawab itu yang haram wa nadhiruhu tawi sepadane uh, iku mau apa uh, eh, asil inab Aidul Halimani Aidon halimane tarku tayyibi utawi ninggalno wangian wazina lan ninggalno apa berhias pokok salah sati ayamin Lawi telung dino ti wairi zauji Krono matine liane bojone Jadi kalau eh, orang ditinggalkan suaminya itu boleh tidak berhias, tidak memakai wangi-wangian, itu nggak apa-apa. Apa istilahnya? Tak taruh PTW, koprok, ke atus, ke minyak wangi, itu nggak apa-apa. Limau tiwai zaud. Tapi kalau yang meninggal itu bukan suaminya, nah itu sih masalah. Fa innahu mongkostuhune tarkut tayyib Ingkana lamun ono apa tarkut tayyib Enggak ngewangi-wangian Atau nggak anu ngeberhias berhias til ihdad Lawan Nejo uh, e, Hukumi Iku haramun haram Wa illa Fala Kauno yuka haram Watat hululan Manjing Eton eh, halimani Watat hululan mlebu apa niat aidon halimani fi niati ikut sabar ing dalam niat mengkotalan rampok wa qatil qiraati lan mm, apa mutus mengkot uh, bacaan di salati ing dalam salat wa qiraatil qur'an lan maca Quran junuban krono junub dikosihi kelawan jo uh, eh, qiraatul Quran au bikos dzikri oh kelawan nuju zikir wa fi sholati lan ing dalam sholat, bikos til ibham kelawan nuju dan mulang wa fi ghairi dzalik lan dalam sakliyane mengkono-mengkono as-sholatu bikos til ibham jadi kalau uh, membaca Al-Qur'an dalam keadaan uh, junub tapi tujuannya cuma baca Al-Qur'an itu beda dengan membaca Al-Quran dalam keadaan junub tapi tujuannya hanya untuk zikir jadi niatnya sih benar dalam keadaan junub ya cuma Quran oleh moco tapi niatnya ojo moco niatnya ngapalno niatnya zikir tak masalah atau niat atau sholat tapi niat pulang niat ngajari pulang ada cili atau sholat minarem itu tergantung niatnya wafil ji'ala al ji'ala mau kotak kolam al ji'ana bimakna riswah riswah riswah nyuap-nyuap nyokok nah wabil ji'alati lan ing dalem nyuap idal nah ini netepi opo netepi sopo wong cuk lan ing nyuap limu muayyani marang wong kang tertentu Basyaraka mongko nyekotoni hu ing wong kang nyuap sapa wairuhu sakjane man fil ing dalam amal jadi kalau menyuap kemudian diikuti oleh orang lain dalam pekerjaan itu, in qasada ihanatahu balahu kullul jahli. Kalau niatnya itu menolong, balahu kullul jahli. In qasada la manuju sapa wong ihanatahu ing nulungi wairuhu balahu mongko tetep kabeh wong kang nyuap mau kullul ja'li kais kabehane suwapan Wa in qasada lan lamun nejo sapa wong al amala ing lakoni ngumau lakoni nyuap lil maliki marang penguasa falahu istu jadi kalau nyuap itu bukan untuk dirinya tapi untuk atasannya misalnya falahu istu falahu moko iku tetep kabeh wong nyuap wong kang nyuap Istuhu tawi setengah nyuar Bukan untuk dirinya Wala syai'alan orauno e, Suci-wici lil musyarofi kabe wong kang nyukutoni Wafid dabaihi lan ing dalam biro-biro e, Apa Hewan-hewan kurban Bahalihi Mongko utawi iki gila masail Masalah-masalah iku mau Dihitung loh Sab'una pitung puluh apa nih babat Babe Jadi mulai yang kita baca sampai Sampai titik di sini Itu ada tujuh puluh bab Mulai dari eh, uh, Wudhu, mandi Kemudian sholat, masuk kufa Dan seterusnya Itu kalau dihitung Coba dihitung nanti Hitung puluh tenan nomor Ternyata para musonin zaman dulu itu detail juga disebutkan di sini. isab sab'una baban au aktar. Ada puluh bab. Au aktar atau lawi akeh takolat lebu fiha ing dalam pihah ing dalam sab'un opo an niatul kama kama kaya barang taro kang bakal lurus opo atau bahkan lebih dari tujuh puluh bab permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan dengan niat. bukan ini kurang lebih ada 70 saja. Tapi au aktar kama Ini kan kitab ini sekarang tahun berapa? Itu masih 70. Jadi sekarang lebih lebih komplek lagi, lebih banyak lagi. Wa ulima mongko kau kawruhi min dzalika saking kono-kono mazkur opo fasadu kauliman. E, Rusae ucapane wong kola kang ucap sapa wong inna murata syafi'i bi qawlihi al mubalaghah. Wa ulima mongko kau kawruhi min dzalika saking kono-kono mazkur opo fasadu kauliman kerusakane atau batale ditolaknya ucapannya wong Kala kamu ucap sapa wong inna murada syafi'i bi kauli inna murada syafi'i suhune pengarapan Imam Syafi'i bi kauli kelawan doa Imam Syafi'i doa Imam Syafi'i tadkhulu fi sab'ina baban minal ilmi di pertemuan yang sebelumnya kan Imam Syafi'i mengatakan tadkhulu fi sab'ina baban minal ilmi ay an-niyya tadkhulu fi sab'ina baban minal ilmi Al-mubalaghata ing banget banget akan Jadi kalau uh, memang eh, masalah-masalah uh, yang berkaitan dengan niat itu lebih dari 70 maka pendapat orang yang mengatakan e, tadkhulu fi sab'ina baban minal ilmi yang menafsiri ucapan sapi itu batal karena lebih dari 70 wa idza atatta artinya serius ya mikir Wa idza atatta lana likana hitung-hitung sapa sira masa ila hadhil abwaba, masa ila hadhil abwabi. Ing pira-pira masa iki kibab allah yobab ya lim niyati kang kabeh niat biha mongko iku tetep ing dalem masail madkholun utawi apa madkhol utawi eh gon mlebu apa pengantar pengantar lam tuk kang ora temring ringkes opo opo madkol an antakuna nyento saking nyento ono opo opo opo masail ono iku sulu tal fikhi seperti masalah fikih au rubuhi hmm. Nah, antakuna au aku utawa seperpate masalah fikih jadi kalau kita mau menghitung masalah-masalah yang berkaitan dengan niat itu ada ada madkhol, ada pintu masuk ke dalam masalah-masalah tersebut yang lam sol yang tidak terbatas hitungannya. An antakuna tulu sabriki bisa jadi mencapai sepertiga dari masalah fikih atau seperempat dari permasalahan fikih yang ada. Masalah fikih itu kan banyak sekali. Kalau yang sudah umum sekarang kan mulai dari toharo, kemudian muamalah dan seterusnya. Nah, niat itu kalau kita mau meneliti menghitung itu bisa jadi lebih dari dari dari ini sepertiga atau seperempatnya. Wakat kila teman-teman mesti ucapakan dan dawakan fi kaulihi dalam dawai kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam niatul mukmin khairun min amalihi rupane dawuh kanjeng Nabi niatul mukmin khairun min amalihi apa innal mukmina yakhludu fil jannah innal mukmina sune wong kang iman iku yakhludu bakal langgeng sapa mukmin fil jannati ing dalam swarga wa in ata'a lamun ta'a sapa mukmin Allah Taala Gusti Allah hmm. wa in ata'a sanajan taat sapa mukmin Allah ai Gusti Allah taala muddata hayatihi ing sak mangsane sak apa ya? sak waktune uripe mukmin faqat ale apa faqat ale blok tok hanya saja jadi dari dari hadis Nabi yang berbunyi niatul mukmin khairun min amalihi itu bisa disimpulkan bahwa orang yang beriman itu akan yakhludu fil jannah akan kekal di di surga karena orang yang beriman itu sudah pasti niatnya itu memang beriman meskipun wa in Allah muddat hayatihi meskipun taatnya kepada Allah itu hanya berapa sih kita kita beribadah kepada Allah itu hanya berapa persen dari hidup kita Is, ibadah yang pasti aja sholat tak tino tinggi limo wajib Salam pomo sak itu lima menit berarti satu hari hanya dua puluh lima menit tapi kalau memang niatnya itu sudah benar-benar Nah, niat iman percaya marang Gusti Allah yo yakhruju fil jannah li'anna niyatahu alasane apa iki ya? alasane iki li'anna niyatahu krono sune niate man iku annahu sune man iku lau bako lamun tetep sapa wong tetep urip abadal abadi dalam salawas lawase Lastamarro mongko yakti bakal terus sapa ala alal imani ngatasi iman. Jadi meskipun hidupnya itu hanya 60 tahun, tapi kalau niatnya itu memang sudah beriman, niatnya itu benar, maka itu dianggap hidup selama-lamanya dalam keadaan iman. Fa apa itu? Jaza juiza ya. Juiza. Mabdi Fajuiza mongko den bales den ganjar sopo wong ala dalika ing atase mengkono-mengkono faqahu abadal abad. Maka orang itu akan mendapat pahala yang selama-lamanya karena niatnya itu. Bil di lawan saklawase fil jannati dalam swarga. Jadi kalau niatnya bener, urip niatnya nilai ta'ala salah yang saya lakukan ini hanya um, saya niatkan hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah meskipun umurnya hanya 60 atau bahkan 40 karena niatnya benar itu dianggap selama-lamanya dalam keadaan iman maka ia pun akan apa khulida juiza ala dzalikil qulubil jannah akan mendapat pahala ditempatkan di surga selama-lamanya. Ini kalau niatnya benar. Kama annal kafir kaya jenis tuni wong kang kafir iku yakhludu tetep sapa wong kang kafir finari dalam neraka. Begitu juga orang yang kafir itu akan langgeng, akan tetap di neraka. Wa illam yaksi dan senajan e, maksiat sapa sapa kafir Allah ing Gusti Allah taala illa muddata hayatihi sak mangsane uripe kafir fakot alentok aleman uh, eh, bloko padahal dia maksiat itu hanya semasa hidupnya saja tapi dia akan kekal di, di neraka ya kudu finnar li'anna niyatahu al-kufru ma'asya Lianna niyata hurmatul niyate wong kang kafir iku al kufru kufur ma'asa selagine uri sapa wong kang kafir. Itu juga sebaliknya. Kalau niatnya iman meskipun umurnya hanya 60 tahun akan kekal di surga. Itu juga orang kafir. Niatnya niatnya anjani niat kafir yo yaklutu finnar karena niatnya itu selama-lamanya intahamin min al-mabhat asani selesai di mabhas pembahasan yang kedua Tuma al-mabhasu salis Bima syuri'at an-niyatu li ajlihi Hada utawi iki ku al-mabhatu salis Pembahasan kang kaping telu Bima ing dalam jelasno perkara syuri'an kang den syariataken apa an-niyatu niyat li ajlihi kana arai ma di pembahasan ketiga ini menjelaskan urusan-urusan yang memang disyariatkan disyariatkan untuk niat di dalamnya al maksudu utawi kang den karepaken kang den maksud al ahamu kang penting hal saking ma hal saking eh, lima syariat an niat iku tamyizul ibadati beda no ibadah minal adati saking kebiasaan jadi maksud dari bab ini bab yang menjelaskan eh, ibadah urusan-urusan yang harus didasari niat maksudnya hanya ini tamizul ibadah minal adat membedakan antara ibadah dan kebiasaan mandi itu semua orang mandi eh, apa mandi mau jima kita ya belum jima tapi akan beda akibatnya kalau niatnya itu beda akan beda ketika diniati dan tidak diniati nah, makanya di sini akan dijelaskan ibadah-ibadah apa saja yang disyariatkan untuk diniati Kata Jumatan atus, tapi kak niat atus kudur sholat itu cuma yo atusnya atus biasa. Foto mari apa mari cima kan junub. Tapi lek wis aku tak atus cek seger. Bukan apa rohul hadasil akbar, bukan menghilangkan adat besar. Itu bukan ibadah, tapi itu hanya ada, hanya kebiasaan keseharian saja. Semua kita kan pasti mandi Tapi mandi kita itu ada nilai ibadahnya dan tidaknya Tergantung diniati atau tidak Watamyizu rabbil ibadati Lan beda no derajat ibadah Bakduha skabha eh, Bakduha eh, wa tamyizu rabbil Bakdiha setengah ibadah Min batin saking sebagian kalian Dan juga mem apa, maksud dari bab ini juga membedakan tingkatan-tingkatan ibadah. Kalau wudhu, nah itu contohnya, waya wudhu, hmm. wal husni lan atus, yang tarot datukang eh, jadi maman intermiter antara eh, tanatufi tanah tuh nadopa apa nadopa bersih wat tabarruti lan tabarrut kore adem wal ibadati lan ibadah seperti hanya wudhu mandi itu tergantung niatnya kalau niatnya hanya untuk membersihkan ya wis oleh tos tapi gak oleh ngilangi hadas sedih atau niatnya wis aku adus sih gak kepanasan rut, rosu adem bukan untuk kutu sholat Jum'ah, bukan untuk mendatangi sholat Jum'ah, itu juga beda. Wal ibadah, beda lagi ketika wudhu dan mandi itu memang niatnya untuk ibadah. Nah, misalnya, apa? Ini singkatan saya sendiri itu sering merasa ini, merasa kurang ajar misalnya mau berangkat kemana mau keluar mau keluar rumah itu kan mau menemui tamu misalnya ada tamu di rumah itu biar kelihatan seger itu cuci tangan dan cuci muka nah, Oh pemanfaatnya, Pak Ate, kok gak sekalian wudhu wudhu ganjaran wudhu baik cuci tangan tahu kok ganjarannya kalau diniati wudhu paling beda uh, eh, apa selisih waktunya hanya sekian menit tapi jarang sekali saya sendiri melakukan itu terus aku tak tahu saya tak ngantuk nah, makanya di sini akan dijelaskan di suri akan niat lihadi nah, akan dijelaskan apa-apa yang memang bisa disyariatkan untuknya wal imsakilan uh, Masdar anil muftirati saking biro-biro perkara Motori ngotori terkadang ono opo opo wudulan adus lil himyati krono Ngerso awak segera ini sehat Wattadawalan berobat au li adamil haja utawa krono orang ana kebutuhan ilahi marang wudu atau bahkan mandi itu uh, wudhu dan mandi itu niatnya bukan untuk ibadah dan lain sebagainya tapi hanya untuk bisa fresh seger atau untuk berobat saya membersihkan badan sekiranya dibersih tangannya dibersih karena mau diolesi ya apa uh, pelembab cek ketok seger cek apa wajah kak tubuh jerawate kan rugi sebetulnya padahal sama-sama yang dilakukan wal julusi wal julusi iki mokan kal wudu wal husli wal julusi lan kaya dene lungguh fil masjid ing dalam masjid Kot yakunu terkadang ono apa julus lil istirahat krono istirahat. Ini masjid poso mek daya esok gak diniati itikaf, kalau apa rugi. Jadi disinilah kita pentingnya niat yang dikerjakan mungkin sama tapi karena nggak diniati yo beto beto apa dampaknya itu berbeda wal julusu fil masjid makanya boleh ilmu kan kayak gini luar biasa di di masjid nyata kalau itikaf oleh ganjaran wakil oleh ganjaran itikaf oleh ganjaran ngaji oleh ganjaran hukumnya dan lain sebagainya wadaf ilmalan awe bondo lil ghair lil ghairi marang wong liya awe awe duit mamong liya Kot yakunu terkadang ono opo tepul mal ono iku hibatan akade hibah au muslatan utawa apa nyampe noai ngekeian awli ghardil utawa tujuan duniawi kang bangsa duniawi awe duit nyatanya sedekah nyatanya sedekah itu beda dengan memberikan uang itu niatnya ini sedekah duit mari ikon nurut aku itu beda dengan Wakat yakunu terkadang ono opo takul mal ana iku kurbatan dadi ibadah kang agen marang Gusti Allah kan zakat yo zakat wa sedekah tilan sedekah wa kafarati tilan kafarat jadi sama-sama mengeluarkan uang itu kalau tidak diniati ya beda ya tak korup niatnya mendekat diri kepada Allah niat zakat niat sedekah atau niat kafaroh itu beda wadibhi dan kurban meletus beretapi Qad yakunu terkadang ono apa dhibhun ono kurban iku mau ono iku bikostil akli kelawan tujuan mangan tok is iki kumpul-kumpul tak keluarga teko kabeh teko Jakarta teko Surabaya teko Madura teko kumpul kabeh tak mlewedhus lek Niatnya memang mangan tok ya mangan tok tapi ternyata itu kita saya teko, kita saya kurban itu. Wakat kuno dan terkadang ono opo opo opo opo mau kurban ono iku litakorubi krono marakake marang Gusti Allah kotit dima lawan apa iro kotit dima itu mengalirkan darah lawan nyembelih ngilih no maksudnya nyembelih termasuk e, kurban dan lain sebagainya Fasyuri'at mongko den syariat den syariataken opo niyatun niat litamyizil kurbi krono arai bedakno marak marang Gusti Allah min ghairi saking sakjane kurb kullu lan saben-saben siji minal wudu'i nyatane saking wudu wal ghusli lan atus wa sholati lan salat wa saum lan poso wa nahwi halan sepadya lan sepadane wudu wa atus lan sateruse iku qad yakunu terkadang ono apa apa apa wudu dan seterusnya iku mau ono iku fardhon hukume fardhu wa nadran lan hukume nadar naflan lan kesunahan jadi wudhu, adu, sholat, puasa dan seterusnya itu juga terkadang menjadi fardu terkadang menjadi nazar misalnya aku boleh lulus ujian tak poso Daud kan jadi nazar wanaflan atau hanya sekedar aku tak poso Senin Kamis tapi tidak ada tendensi apa-apa sebelumnya watayamumi latayam watayamumi latayam watayamumu kawi tayamum iku kot yakunu terkadang ono apa tayamum ono iku anil hadasi krono krono hadas awil jina bakti utawa krono junub jadi tayamum itu bisa untuk il hadasil akbar atau roknya hadasil asghar jadi sombong mari berbuat ternyata nggak ada air kemudian uh, sulit sekali untuk mencari air dan seterusnya itu bisa tanpa mandi tapi uh, junubnya sudah sudah gugur kewajiban untuk manusianya sudah gugur eh, wasuratuhu utawi bentuk e tayamum iku wahidatun cici padahal pekerjaannya ya sama pekerjaan tayamum ya sama ya membasuh tangan membasuh muka tapi kalau niatnya untuk hanya sekedar rohmin hadasil aswar ya sudah nggak apa-apa tapi kalau niatnya untuk e, menghilangkan hadas besar karena junub dan lain sebagainya itu juga bisa meskipun sama yang dilakukan Fasuriat mongkoden Eh, mengkotin syariatan nopo niat nitamyizi ibadat ibadati rono beda no urut urutan ibadah baktiha ya setengah ibadah min batin dan saking setengah kang liyo wa min saking mungkin eh, saking mungkin mungkin lagi perkoroh tarot apa dadi urut-urut ala zalika yang atase mengkono-mengkono eh, makur opo umurun kira-kira perkoroh nah dari sini itu bisa terperinci hal sebagai berikut mungkin seperti itu ahaduha utawi salah jenis umur iku ada mustiratin niat ora onone den syarataken niat fi ibadatin ing dalam ibadah la takunu kang ora ono opo ibadah ora iku adatan kebiasaan jadi tidak disyaratkannya pada ibadah yang memang bukan kebiasaan kayak sholat sholat itu kan bukan kebiasaan ya harus diniati sholat tapi kalau seperti mandi kemudian apa membersihkan kuku dan sebagainya potong rambut oh, oh haji kan tahalul Kodoh kan cukup tapi lek niate mek syukur tok ning Jawa ya dudu tahalul jeneng. itu karena ada illa tabisu krono ora serupo supaya ah ya apa sih illa talta tal Ita bahasa yang tabisu tabisu illa tabisu krono ora biwe biwairiha lawan sakliyane ibadah la takunu ada kal imani billahi kalau iman marang Gusti Allah taala wal ma'rifat lan ma'rifat wal khauf lan wati wal roja lan ngarep wal niat lan niat wa qiraatul Quran lan maca Quran wal adkar lan maca zikir li annaha kronostune iman billahi lahiriha iku mutamayyizatun wis beda-beda bisuratiha kelawan bentuke iman lahiriha Naam yo yajib wajib fil qiraati nah, yajib wajib apa niat fil qiraat yajib wajib fil qiraati dalam maca Ida kana taman ono opo qiraah ana iku manzuratan den nadari litamyizil fardhi supaya bedaaken antarané uh, eh, Moco kang fardu min isa kita Sahyani fardu Nah kolahu wis nukil hu ing iki iki berkoro Sobo al kumuli Imam al kumuli fil jauhari dalam kitab al jauhar anir royan saking Imam royan wa akor, ulang lan no sobo Imam al kumuli wa suhu masuk kias, wa suhu tawi qiyase ada mustiratin niyah iku anna nazara zikri Tuhune nazar zikir wa sholati lan moco sholawat ala nabi ngatasi kanji nabi sallallahu alaihi wasallam Iku nika kaya menungkono istirahatun niyah Naam jo in nazar lamun nazar sapa wong as-salata ing mutu sholawat alaihi wa sallam kullama zakara semangkane zikir sapa man Paladi mengkotai wong Paladi mengkotai perkoro Yang harukan pertero Lika katwa iksun musone Iku anna dhalika Stuhune mengkono-mengkono e, Ibadah moto Zikir lan moto solawat Iku la yaktaju Orang butuhno Opo zikir lan moto solawat Ila niyatin marang niat mayusihi krono beto bedane zikir lan salawat bisa babihi kelawan sebabe eh, kelawan sebabe zikir lan moto salawat jadi tak bikin ku yo beto karo moto salawat jadi usah diniati aku tak moto moto salawat tapi ternyata sih diucap la ilaha illallah meskipun nggak diniati itu sudah jelas beda ini menurut uh, Jalal uh, ini Asyuyuti Falladhi yadharu li anna dhalika la yahtaju ila karena memang sudah beda antara zikir dan motor selawat wa ammal adzanu ana pun utawi adzan iku fal masyhur mongko utawi kang iku annahu sunni adzan iku la yahtaju ora butuh apa adzan ila niyatin marang niat misalnya kata Adan bu eh, nawaitu an muadzin di solatil jum'ah Allahu akbar Allah tak usah eh, wa fihi lan iku tetep sing dalem azan wajhun utawi pendapat fil bahri dalam kitab al-bahr wa ka'annahu lan kaya-kaya kitab eh, Al-Bahr ikuroa Iku eh, ikuroa ningali awe pendapat sopo musoniku kitabul Bahr annahu suhune annahu suhune adhan iku yustahabu ten sunataken opo adhan di Weri solat, marang sakliyane sholat kama ini barang saya kang bakal kau apa Wa aujaba mongko majibaken di sopo kita apa bil bahar ma bil bahar opo fihi ing dalam adan opo aniyatu niat litamyizi krono arai bedakno tapi kalau memang azan itu tujuannya untuk selain sholat ya mungkin harus diniati aku azan ini cek biar apa eh, hujannya itu berhenti ya gini hati neng hati <laughs> artinya kan misalnya jam jam 9 malam atau jam 12 jam sepuluh hutan itu wars kan ada yang mengatakan kalau hujan keras itu dibacakan azan itu bisa sedikit e, berkurang intensitasnya itu ya harus diniat iya, ada yang ini diomong paling enggak diumumkan eh aku azan ini tujuannya ini aku azan kayak sholat sholat isya nah Wa amma khutbatul Jum'ah Ana pun tawi khutbah Jum'ah fa fistirati niyatiha mongko iku tetep ing dalem den syarataken niat khutbah Jum'ah wa ta'arrud lan ta'arrud lil fardiyati marang uh, khutbah kang fardu fiha ing dalem khutbah fiha ing dalem salat Jum'ah khilafan krono bedani nah subhanallah beliru beliau Tihai utusap ing dalam khutbatul Jum'ah Khilafun utawi perbedaan Fisyati ing dalam kitab syarah Warraudolah kitab raudoh Bila tarjihin lawan tanpa ungulakan Adapun niat dalam khutbah Jum'at Itu terjadi ta'arud Terjadi apa khilaf Terjadi perbedaan Ada dalam kitab Asyaraf dan kitab Ar-Rawdoh Wafil kifayati Dan ikut tetap di dalam kitab kifayah Annahu stuhune Stuhune lima eh, Annahu stuhune niat Kok niat kok? Nah ibu ya Wafil kifayati Annahu stuhune Khutbah Jumat iku mabniun dan pasti akan ala anna stune stune khutbatul jum'ah iku bimutabati rok'ataini kelawan kedudukannya rong rokaat wa muktadohu utawi kato ke apa ini kedudukan khutbat jumah permasalahan iku tar tarjihun kang ngunggulaken annaha sunne khutbah jumah iku syartun dari syarat wajah lan yakinakan bihi kelawan kelawan kelawan e, eh, mutabatul rokataini sopo al adroi imam al adroi fit tawasuti dalam kitab tawasul wa indi lan munggoe insun eh, musone imam jalal bin asyuk khilafuhu tawi khilafe eh, tawi perbedaan iku mau khutbah jum'ah disarankan tidaknya itu Nah, khilafuhu tawi istiratu niyan ilan bal yajibu bali wajib apa istiratu niyan alla yaksuda yen ora ora nejo ala yuksodu yen ora sejo opo wairu hasa liyane khutbatul jum'ah jadi kalau khutbahnya itu memang khutbah nikah itu beda dengan khutbah jum'ah maka ya Ya yajibu ala yuksun ghairuha wa amma turu kata irina wa wa wallahu biswa dan kalau kita lanjutkan di lain kesempatan kemudian ada manfaatnya Subhana rabbika rabbil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.